Oh, makan guys, rumah makan Mekarsari. Nah. Selamat pagi. Siap. Sarapan dulu. Siap. Biar nanti strong. Le. Hah? Ada lah. Eh, hanya bilik bambu Ah. Tempat tinggal kita Allah. tanpa hiasan. Ini tanpa Kalau ke sini jangan mampir langsung iya. ya, warung ayam goreng. Ya siap siap siap. Apa curi? Siap siap ya, siap siap. Saham di Probolinggo ini. Hotelnya cuma 200 meter dari lokasi. Wah, Apa? Ya. Kita letak gini. Ya ya. ya ya lah ini yang mau nikahan ini ngas nah. ini gak, gak mampu mas bekali mas nah. ah. tidak ada tenaga mas masih belum makan kelaparan mas kelaparan mas Posit lusuh. Lah, posit lusuh pas kok disormas. Lah, iku Mas, posit Mas. Mas. Dur Mas. Le yang bikin eh, yang bikin tes cantik banget le. Oh, posit ngelan YouTube dewan. Kau ta iku, wes uh, eh, Wawan Yumonata Crew, eh, oke? Okay? Supret bos. Nanti tak kasih rokok satu batang. Eh, sana ya, lirek. Kau sih. Kalau <laughs> mana ini? Ini mendengar Tuh, warung santai, jangan lupa mampir sini ya ke area Cilacap. Santai warungnya. Sejuk-sejuk, guys. Taman nyaman nyaman nyaman eh, anu, eh, iya masuk masuk masuk siap Alhamdulillah guys, tutup Cilacap guys. Lokasi ini kurang sak jam guys, sian guys, nang lokasi guys. Yo boy kapan nih? sambat terus semangat, ya Lewat alat pocket, kayak gila di pedes. Lah, ledes. Waduh lokasi ini guys Lenggu ya Mas persiapan menuju ke lokasi mat nah ini lo ganteng bisa nah, iya. lah dah ini lorek-lorek iki kaya ulo mas lo kasih <laughs> tuh buri <laughs> lo hebat nah, iku eh, Umbene teh saiki Mas. Kopi teh. Le. Coba iki digantung mendukul kono wae. Cek cek lekok, Mas. Nah, iki wae enggak gaul iki. Topine. Mau ngamen di daerah Cilacap. Lokasi bulan ya, Februari mau kawin. Bulan 3. Bulan 3 Januari Februari. Lamaran. Wetoke gak jelas. Bulan 5 2024. suwe ini. 2020. Wetoke sapa, Mas? Hah? Wetoke sapa? Loh, kamu mau tahu? Bikin terus channel ini. Ah ya, oke oke oke oke. Sip sip sip sip. Nah, Selamat siang. Mau ngamen di Rajanya Pulau Eksekusi bersama New Monata. Iki selera rondo mas lo. Lo. Rondo anak loro lek anak siji kurang ruwet, anak loro mas. Rapi mana? <laughs> Menuju lokasi Riki lokasi ini mas oh pisan pisan Reki mas nah. tuh wurs tang tang tang tang tang tang tang tang tang mas mas itu mas mas mas diajar Mas ya PD. PD. Ayo ngevlog ya Mas. Halo Lor, Piye kabarmu? Sambat apa semangat? Nek sambat mulai wae turu. Nyambut gawe sambat sambat ae. Kerja dilakoni. nganti kelas hati eling lan waspada eling nanganune anune waspada nang bojone jodoh pati wis ana sing ngatur ora usah ribet ayo kerja kerja kerja sing semangat oke dino tambah dino umur saya tua sing padha aja terus mikir donya eling keluarga Ganggo sang musuh tuwa kerja yo kerja nanging sak mengkono Israel